Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Asbabuz Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab turun dan naiknya iman. Kita sudah membahas beberapa sebab naiknya iman. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu mencakup lima poin. Yaitu membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Kedua mengenal asma dan sifat Allah Ketiga, mempelajari sirah Nabi alaihi Salat Wasalam Keempatnya, memperhatikan keindahan agama Islam. Dan kelima, mempelajari sirah para salafus soleh dari umat ini. Itu lima poin ilmu yang bisa menambah iman. Poin kedua yang bisa menambah iman adalah memperhatikan ayat-ayat Allah yang kauniyah dan poin ketiga bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Amal soleh itu mencakup tiga jenis. Pertama amal hati, amalan hati. Kedua amalan lisan dan yang terakhir adalah amalan anggota badan. Kita semua sudah jelaskan seluruh poin tadi. Dan terakhir kita sedang membahas amalan anggota badan. Kita sudah terangkan bagaimana penjelasan bahwa amalan anggota badan, ketaatan yang dilakukan oleh anggota badan bisa menambah iman. Dua poin yang ditekankan dalam amalan dengan anggota badan ini yaitu dakwah dan bermuamalah, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ini yang akan kita tekankan. Berdakwah mengajak manusia kepada ajaran Allah, saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran mengajak manusia kepada pokok-pokok agama mengajak manusia untuk loyal, komitmen, berpegang teguh kepada syariat Allah, beramar ma'ruf, nahi mungkar, menasihati sesama kaum muslimin, tidak diragukan lagi semua itu termasuk di antara sebab-sebab bertambahnya iman Bahkan keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba Bisa bertambah kuat dengan dakwah tadi Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Di dalam surah Al-Asr Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Demi waktu asar, sesungguhnya manusia selalu berada dalam kerugian kecuali orang yang memiliki empat sifat. Dua sifat pertama penyempurna diri sendiri, Dua sifat terakhir menyempurnakan diri orang lain. Adapun dua sifat pertama yang menyempurnakan diri sendiri adalah iman dan amal soleh. Dan di dalam iman sudah tercakup ilmu. Allah berfirman, Innal illa alladina amanu wa amilus salihat. Yang tidak akan rugi adalah orang yang beriman. Iman di sini mencakup ilmu maknanya iman yang lahir dari ilmu. Itulah iman yang hakiki. Kemarin sudah saya jelaskan orang yang bodoh itu mustahil menjadi orang yang memiliki kualitas iman yang kuat maksud bodoh adalah bodoh tentang syariat. Walaupun dia pintar dalam ilmu duniawi, seluruh lafaz ilmu, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maknanya adalah ilmu syar'i bukan ilmu duniawi. Jadi orang-orang yang beriman maknanya iman yang lahir dari ilmu, ilmu tentang syariat. Mustahil orang yang bodoh tentang syariat dia bisa beriman dan mengaplikasikan imannya secara benar. Kenapa seseorang beriman? Karena pasti dia tahu apa yang diimaninya. Makin mendalam pengetahuan tentang yang diimaninya, imannya kualitasnya kadarnya pasti lebih lebih kuat kalau seseorang pengetahuannya tentang Allah asma'nya sifatnya lebih mendalam lebih mengenal pasti dia akan lebih takut kepada Allah juga sekaligus lebih cinta kepada Allah juga sekaligus lebih tawakal lebih ikhlas dan lebih segala-galanya dan itu seluruhnya adalah unsur-unsur keimanan maknanya imannya pasti lebih kuat Allah berfirman innama yakhshallaha min ibadihi ulama hanyalah orang-orang yang khasyah kepada Allah khasyah itu rasa takut yang didasarkan pada ilmu tentang yang ditakutinya bukan diraba-raba, bukan diwang-wang, bukan diduga-duga, tapi diketahui dengan pengetahuan yang yakin tentang apa yang ditakutinya. Kita tahu ular, kita takut kepada ular. Takut kita kepada ular itu termasuk khasyah. Karena kita tahu kenapa kita takut, dia berbisa bisanya bisa membunuh kita. Gerakannya secepat kilat. Kalau di dekat kita ada ular, lalu kita loncat menghindar, sebelum loncat ular sudah lebih dahulu mematuk kita. Karena gerakannya lebih cepat daripada loncatnya kita. Dan begitu tergigit kurang dari satu jam mati dengan kematian yang diawali penderitaan. Makanya takut. Itu khasyah. Kita lihat colokan di dinding. Gak berani kita masukkan jari kita. Takut. Kenapa? Kita tahu apa akibatnya. Kalau dimasukkan kunyunyut kesetrum gosong mati. Itu namanya khasyah. Coba anak kecil, balita yang sedang merangkak ngorondang itu ada dua lubang dicolokan. Dia nggak takut. Apakah dia sakti mandraguna? Bukan, tapi karena bodoh, karena tidak tahu. Ada umpamanya anak lagi merangkak, ada ular ngaleor. Lucu, disamperin. Kenapa dia tidak takut? Apa karena jagoan? Bukan karena bodoh, karena tidak tahu. Ya. Jadi pengetahuan melahirkan keimanan. Pengetahuan kita tentang Allah dan syariatnya melahirkan keimanan yang kadar keimanannya berbanding lurus dengan kadar pengetahuan kita terhadap Allah dan syariatnya. Oleh karena itulah maka orang yang tidak mengenal Allah kecuali sedikit kadar keimanannya pun sesedikit ilmu dia tentang Allah dan tentang syariatnya. Jadi kalau Allah mengatakan orang yang beriman dalam Al-Quran maka maksud iman di sana adalah iman yang didasarkan pada ilmu. Seperti dalam surah Al-Asr ini illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman yang enggak akan rugi. Maksudnya iman yang dasarkan pada ilmu ilmunya mendalam lahir keimanan semendalam ilmunya lalu wa amilus ilmunya itu diamalkan jadilah amal soleh ilmu yang melahirkan iman kemudian diikuti oleh amal soleh itu penyempurna dirinya itu dua sifat pertama dalam al-asr adalah penyempurna dirinya Dua sifat terakhir watawa sobil haqqi watawa bis sabr, dua penyempurna orang lain. Dan ini memang karakter orang yang berilmu. Orang yang berilmu meniatkan mencari ilmu itu tidak egois, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Sudah saya nukil ucapan Imam Ahmad di pertemuan yang lalu, Al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhatin niat Ilmu itu tidak ada bandingannya bila niatnya benar. Qila famadza Dita, dikatakan ditanyakan bagaimanakah hal itu bagaimanakah niat yang benar ketika mencari ilmu itu yang menyebabkan ilmu tersebut tidak ada bandingannya maka dijawab oleh Imam Ahmad yanwi raf al jahli an nafsihi wa an ghairihi dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan juga kebodohan dari diri orang lain. Tidak hanya diri sendiri tapi juga dari diri orang lain. Nah, ini syarat apa? Syarat terhindar dari kerugian. Islam tidak mengajarkan egoisme. Islam itu tidak mengajarkan kita cari selamat sendiri Gak apa-apa orang lain mau celaka, mau kafir, mau musyrik, mau berbuat maksiat, mau buruk, mau menderita, EGP. Gak begitu Islam mengajarkan. Orang yang terhindar dari kerugian adalah pertama orang yang memperbaiki diri sendiri, yang kedua orang yang memperbaiki diri orang lain. Itulah Konsekuensi dari belajar ilmu. Nah, berkata muallif hafizahullah wa dzalika anna nafs ad-dawah ini menjelaskan kenapa dakwah bisa menambah iman. an وذلك أن نفس الدعوة إلى nasihata li ibadihi min akbari muqawiyatil iman. وصاحب الدعوة لابد أن يسعى بنسره هذه بنسر هذه الدعوة ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها ويأتي الأمور من أبوابها ويتوسل إلى الأمور من طرقها وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابها Karena dakwah memanggil, mengajak manusia kepada Allah. menasihati sesama hamba Allah termasuk penyebab terbesar terkuatkannya iman. Pelaku dakwah itu akan berusaha membantu dakwah ini menegakkan dalil argumentasi secara benar memasuki setiap ruangan melalui pintunya yang benar menggapai seluruh urusan melalui jalannya yang benar dan semua langkah tadi bisa menjadi bertambahnya iman atau menjadi jalan-jalan dan pintu menuju kepada keimanan yang lebih hakiki, yang lebih kuat. Berkata Syekhul Islam, "Wasababul iman wa يكون تارة من العبد وتارة من غيره مثل من يقيد له من يدعوه إلى الإيمان ومن يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويبين له علامات الدين وحججه وبراهنه وما يأتريه وينزل به ويتعذ به وغير ذلك من الأسباب Sebab-sebab bertambahnya iman kadang-kadang datang dari diri sendiri. Faktor internal, kadang ada faktor eksternal dari orang lain. Contoh Orang yang mengajak kepada iman, orang yang menyuruh kepada kebaikan, orang yang melarang dari keburukan, orang yang memberikan dalil-dalil penjelasan-penjelasan yang menyentuh. Orang sedang degradasi iman, sedang mengalami iritasi iman, kemudian dinasihati, diberi support Diberi ayat, diberi hadis, diberi penjelasan para ulama, diberi kisah-kisah yang menyentuh. Ada efek enggak? Ya, ada efek. Itu faktor eksternal. Faktor yang datang dari luar untuk menguatkan imannya. Kadang orang tidak bisa melakukan upaya untuk meningkatkan iman dari diri sendiri. Mau beramal malas, mau melakukan amal soleh haroream gitu ya. Dari diri sendirinya lemah dorongan untuk berbuat baik, untuk mengaplikasikan iman. Maka harus ada dari luar. Nah inilah dakwah. Salah satu di antara fungsi dakwah itu Lalu kenapa dakwah itu bisa menambah iman? Karena innal jaza min jinsil amal. Karena balasan akan disesuaikan dengan jenis amalan. Fakama sa'a ila takmilil ibad wa nus'ihim wa tusihim bil haq wa sabar ala dhalik la budda allah min jinsi amalihi. Seorang dai selalu berupaya untuk menyempurnakan orang lain, memperbaiki orang lain, menasihati orang lain, meluruskan kebengkokan yang ada pada diri orang lain dan bersabar atas semua itu. Maka Allah sebagai zat pembalas tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia akan memberikan balasan yang sejenis dengan amal dia. Dulu di masjid ini juga kalau nggak salah di hari Sabtu sore eh atau mungkin di Selasa juga saya lupa. Kita sudah ungkap beberapa hadis yang merupakan bukti kebenaran al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan sesuai dengan jenis amalan. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutup aib dia dunia dan akhirat. Siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, Allah akan memberikan kemudahan kepada dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Siapa yang menolong orang lain, Allah akan menolong dia. Dalam salah satu hadis yang pernah kita ungkit, ungkap, kita jelaskan, Wallahu fi aunil amdi maka nal fi auni akhi. Allah selalu akan menolong hamba-hambanya selama si hamba itu selalu siap menolong saudaranya. Siapa yang menolong sesama saudara Allah akan tolong dia. Siapa Allah orang yang memudahkan urusan saudaranya Allah akan mudahkan urusan dia. Siapa yang menutup aib sesama saudaranya Allah akan menutup aib dia dunia dan akhirat. Jadi Allah memberikan balasan sesuai dengan jenis amalan dia. Maka ini kiat Bagaimana caranya agar kita ini serba dimudahkan urusannya oleh Allah? Permudah semua urusan orang lain yang berurusan dengan kita. Jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru. Permudah dan jangan dipersulit. Jangan sampai kaidah ini dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudahkan kebanyakan begitu ya. Terbalik. Al-Quran, hadis menyatakan permudah. Jangan dipersulit, Allah akan memudahkan urusanmu. Kalau kita ingin selalu ditolong oleh Allah SWT, selalulah kita menolong siapapun yang butuh pertolongan dari kita. Kalau kita umpah ingin ditutup aib-aib, kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita oleh Allah, tutup aib-aib orang yang kita ketahui. Jangan sampai keluar dari mulut kita aib orang lain yang orang tersebut sangat menutup rapat aibnya sendiri. Nggak mau diketahui. Eh bocornya dari kita. Apa akibatnya? Allah nanti akan membongkar aib kita di hadapan seluruh manusia dunia dan akhirat. Tidak hanya di akhirat. Ya, Itu bukti-bukti dari kebenaran al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Demikian juga dakwah. Dakwah yang ikhlas, ya. Dakwah yang didasarkan oleh ilmu ini dua bekal dai. Dua bekal dai yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Pertama ikhlas, yang kedua ilmu. Allah menyatakan ya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan oleh Muhammad dalam surah Yusuf Ayat 108 Allah berfirman, "Qul katakan oleh Muhammad hadhihi sabil ini jalan hidupku." Apakah jalan hidupku itu Ad'u ilallahi ala basiratin. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan ilmu. Ini dua bekal, dua senjata bagi da'i yang gak boleh ditinggalkan. Ad'u ilallah mengisyaratkan dakwahnya ikhlas. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah bukan mengajak manusia untuk menghormati diri si dai bukan mengajak manusia oh, agar diri si dai dimuliakan dihormati dikultuskan diagungkan kalau ketemu harus cium tangan kalau nggak cium tangan beleguk itu bukan mengajak manusia kepada Allah. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Adu Allah. Bukan untuk memperoleh keuntungan dunia apapun dunia itu. Ini bekal yang pertama, yang kedua ala basiratin di atas landasan ilmu. Bukan karena kebodohan. Orang bodoh dakwah, apa yang akan dia sampaikan? Orang yang bodoh umpamanya mengajak manusia kepada Allah maksudnya demikian tapi karena kebodohannya dia mengajak manusia kepada ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran Allah Azza wa Jalla. Tah nih agar kamu dekat kepada Allah nih amalkan amal ini ini ini yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala kalau bodoh dia memperbaiki apa akibatnya? La budda ayyujaziyahullahu min jinsi amali Maka pasti Allah akan membalas sidai sesuai dengan jenis amalan dia Allah akan memperbaiki hatinya, dirinya, amalnya wa yu'ayyiduhu binurin minhu wa bi binurin minhu wa ruhin wa quwwatil iman wa quwwatit tawakkul fa innal imana quwwatut tawakkul 'ala Allah yuhsalu bihin nasr 'ala al-ada min syayatil insi wal jins maka kata muallif Allah akan menguatkan dia dengan cahayanya dengan ruh dan kekuatan iman yang bersumber dari dirinya dari Allah Azza wa Jalla karena iman adalah kekuatan tak kekuatan tawakal kepada Allah itulah yang menyebabkan Allah menurunkan pertolongan dalam menghadapi musuh baik musuh dari kalangan setan bangsa manusia ataupun setan bangsa jin Allah Azza wa Jalla berfirman innahu laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya tidak ada kekuatan bagi syaitan terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu penyebab pertama kenapa dakwah bisa menguatkan iman. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disuikan dengan jenis perbuatan jadi Allah akan memberi balasan kepada si dai ya dalam bentuk memberi tambahan hidayah, kekuatan iman dan seterusnya karena si dai juga berupaya untuk apa? Berupaya untuk menambah iman mad'unya. Kedua, kenapa dakwah bisa menguatkan iman? Tidak diragukan lagi, dakwah itu salah satu amalan penggugur dosa. Karena apa? Pertama, dakwah itu al-hasanat. Al-hasanat itu kebaikan-kebaikan. Dan Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Kebesungunya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Kedua, orang yang sedang berdakwah Orang itu dimintakan ampun oleh para malaikat bersama-sama orang yang mendengarkan dakwahnya. Ini sering kita jelaskan. Pernah kita mengangkat satu tema dengan judul berkelana atau mengembara ke taman surga gitulah intinya ya. Di Bandung sudah di Pasar Baru pernah kita bahas, di sini juga sering kita ungkap berkelana ke taman surga. Yang dimaksud taman surga itu majelis ilmu seperti ini. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u fiha. Kata Allah, kata Rasul sallallahu kalau kalian melewati taman-taman surga, kalian singgah dulu di sana. Ditanya wa mariyadul jannah apakah taman surga itu? Majalisul ilm. Majlis-majlis ilmu. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini menerangkan kenapa majlis ilmu disebut raudhatul raudhatul jannah. Sama dengan inna ma baina mimbari hadza wa hujrati raudhah min riyadil jannah min riyadil jannah sesungguhnya di antara mimbarku dan kamarku ada salah satu di antara taman-taman surga. Mimbarku maksudnya mimbar di Masjid Nabawi di zaman itu. Kamarku ya rumah beliau yang sekarang menjadi kuburan beliau. Sampai sekarang daerah itu disebut apa? Raudhah. Raudhah maknanya taman. Diambil dari apa? Hadis tadi. Sesungguhnya antara mimbarku dengan kamarku ada salah, salah satu raudhah di antara taman-taman surga. Maknanya siapa yang sholat di sana, berzikir di sana, Allah akan berikan salah satu taman di antara taman surga kelak. Siapa orang yang hadir di majelis ilmu di dunia, Allah akan janjikan salah satu taman di antara taman-taman surga kelak. Itu yang dimaksud dengan Raudhatul Jannah. Nah, ketika seseorang berada dalam majelis ilmu, para malaikat hadir dengan jumlah yang tidak terkira. Sampai Imam Sufyan Athari salah satu di antara perawi hadis ini menyatakan bahwa fahaffal malaikatu ba'dhum ba'dha ala ajnihatihim para malaikat itu saling tumpuk satu sama lain di atas sayap-sayap mereka hatta yamla'u ma bainas samawati wal ard sampai memenuhi seluruh ruangan antara langit dan bumi Syalusin menyatakan menunjukkan sangat banyaknya malaikat. Malaikat memberi solawat kepada semua yang hadir ya sidainya ya si madunya. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih dalam tentang masalah ini di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah Yatsluna kitab Allah Wa yatadarasuna ma bainahum Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah di masjid seperti ini. Mereka baca kitab Allah, mereka mempelajari isinya. Kecuali malaikat akan datang menaungi mereka, gitu ya Kemudian Allah mencurahkan rahmat, Allah mencurahkan sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah dan Allah pun memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Malaikat bersolawat kepada mereka kepada orang-orang yang hadir dan salawat malaikat maknanya adalah istighfar dan tarahum selama hadir malaikat mendoakan Allahumma firlahum Allahumma rahamum ya Allah ampuni mereka ya Allah rahmati mereka sehingga sadar nggak sadar terasa tidak terasa Dosa orang yang hadir di sana berguguran karena dimintakan ampun oleh para malaikat yang jumlahnya tidak terkira. Jadi yang didapat dalam majelis ilmu tidak sekedar ilmu semata-mata. Tapi ada pengguguran dosa. Termasuk tentu saja ada pahala, ada rahmat, ada sakinah, ada pujian Allah yang turun kepada orang-orang yang hadir. Ilmu tentu saja dapat bagi yang memperhatikan, tapi ya, bagi yang selama ngajinya chatting, browsing sedikit <laughs> mungkinnya ilmu yang didapatnya. Tapi selain ilmu ada hal lain yang didapat. Gugur dosa. Dan gugur dosa berefek tidak terhadap keimanan. Iya, imannya tambah kuat, tambah meningkat. Jadi yang pertama jazak jaza min jinsil amal, terus yang keduanya bahwa dosa orang yang berdakwah berguguran. Pertama karena itu adalah kebaikan, dakwah itu kebaikan dan setiap kebaikan menggugurkan dosa. Yang kedua, ya, ada yang memintakan ampun dari kalangan para malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hud la yusalluna ala muallimin nasil khair sesungguhnya Allah juga para malaikat Bahkan semut seluruh penghuni langit dan bumi sampai semut yang ada di sarangnya, ikan yang ada di lautan, seluruhnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dapat salawat dari Allah dalam makna pujian dari Allah dan hidayah Dapat salawat dari para malaikat dalam bentuk istighfar dan tarahum para malaikat bagi orang itu. Gugur itu dosa dan gugurnya dosa berefek terhadap keimanan. Keimanannya naik. Ini penyebab kedua kenapa orang yang berdakwah keimanannya meningkat. Ketiga, selain selain dosa gugur, Pahala juga nambah jelas ya. Berdakwah berpahala enggak? Ber berpahala. Asal ikhlas ya tadi ya. Dan benar. Ikhlas tapi ngaco ya tidak berpahala juga. Satu di antara dua syarat tadi enggak dipenuhi. Ikhlas tapi bodoh. Atau oh, pinter. Quran, hadis, hafal penjelasan para ulama, wah sudah di luar kepala. Tapi tidak ikhlas, ini juga merusak. Orang yang tidak memenuhi dua syarat tadi lalu berdakwah lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Oleh karena itu wajib dimiliki dua-duanya. Orang yang berdakwah jelas dapat pahala. Sebanyak apa dan selama apa tidak terbatas. Jumlah pahalanya tidak bisa dihitung. Karena dari dakwahnya menyebabkan orang banyak terberi hidayah, lalu terdorong termotivasi untuk meningkatkan ibadah. Orang-orang beribadah karena dakwah sidai. Setiap kali orang yang si mad'unya tadi beribadah, dia dapat pahala dari ibadahnya, si da'i sang gurunya juga dapat pahala dari ibadah dia. Ini dijelaskan oleh Allah, oleh Rasul SAW dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Beliau menyatakan mendalla ala khairin kafa'ili. Siapa orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang mengajarkan satu kebaikan dalam Islam dia akan memperoleh pahala ditambah pahala-pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka yang masing-masing sedikit pun enggak. Pahala mereka utuh tidak terkurangi. Tapi sang guru juga memperoleh pahala dari amalan murid-muridnya. Jangan salah paham. Saya enggak ma nggak mau mengamalkan ilmu. Saya amalkan pahalanya untuk guru saya. Saya enggak dapat. Salah. Pahala kita tetap dapat. Utuh nggak berkurang sedikit pun. Tapi sang guru yang memberikan petunjuk itu kepada kita yang menyebabkan kita termotivasi beramal juga dapat bagian dari pahala kita tanpa mengurangi apa-apa sedikit pun dari pahala kita. Sampai kapan? Seumur hidup? Lebih dari seumur hidup. Seandainya seumur hidup pun itu luar biasa. Bahkan setelah sang guru mati, gurunya umpama mengerjakan, ayo sholat, sholat, sholat, di caranya begini. Orang yang tanya nggak sholat, termotivasi sholat. Setelah itu gurunya tidur, muridnya sholat. Sang guru memperoleh pahala dari sholat murid-muridnya. Tapi ini tidak berarti sang guru bebas. Saya mah gak perlu sholat diwakili ke murid-murid saya. <laughs> Dosa besar dia. Dia harus menjadi pelopor. Dia harus menjadi contoh. Dia harus menjadi tauladan bagi murid-muridnya. Break, ya breaking news. Uh, afan, maaf, afan, maaf deh mobil dengan nomor D1254BR D1254BR harap memindahkan kendaraan sebab ada kendaraan lain yang mau keluar tapi terhalang D1254 ya silakan Ikhwan gak ada yang bangkit mungkin di akhwat Sampai mana tadi? Nah, sampai mana? Pelopor. Jadi tidak hanya seumur hidup sampai mati. Setelah dia mati, si guru ini masuk ke lubang kubur. Ilmu yang diajarkannya masih diamalkan oleh murid-muridnya. Mengalirlah pahala Terus ke alam kubur itu yang disebut dengan pahala jariah. Jariah itu ada apa? Artinya mengalir terus. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis yang masyhur di kalangan kita, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya. Maksudnya putus seluruh amalnya itu pahala-pahala dari amalnya putus, nggak nggak ngalir lagi. Kecuali tiga. Pertama adalah sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu sodakoh yang pemanfaatan dari sodakoh itu mengalir terus, berjalan terus. Sodakoh untuk masjid, sodakoh untuk madrasah, sodakoh untuk kepentingan dakwah, sodakoh berupa maik meja, kitab, ya, kamera, perekam, komputer. Tapi komputer untuk dakwah bukan untuk main game. Itu mengalir terus. Orang yang me menyumbang kamera sudah mati. Kameranya masih terus di dipakai untuk nge-shoot kajian-kajian, direkam, disebarkan, di-share ke media-media sosial, media-media elektronik media yang lain yang memungkinkan menjadi tempat atau media pengesyaran dakwah ini mengalir terus sampai kapan sampai kiamat kebayang ya jadi banyak pahala yang mengalir ke dalam diri orang yang berdakwah tadi sementara tadi dosa-dosanya berkurang, pahalanya nambah. Orangnya sudah mati nggak bisa berbuat dosa lagi, pahalanya masih bisa bertambah. Salah satunya dari ilmu yang bermanfaat. Makin lama makin banyak, makin banyak, makin banyak. Kebayang kalau nanti ditimbang di akhirat lebih banyak dosa apa pahala? Lebih banyak pahalanya. Oleh karena itulah adanya pertambahan pahala berefek tidak kepada keimanan? Ber berefek terhadap keimanan. Maka dari sinilah kita mengetahui kenapa berdakwah termasuk salah satu amalan yang bisa menambah iman. Itu penyebab ketiga. Jadi penyebab pertama al jaza min jinsil amal, penyebab yang keduanya gugur dosa-dosa dan gugurnya dosa itu menambah iman, yang ketiga pahala. Menambah pahala berefek terhadap keimanan. Penyebab keempat, kenapa dakwah bisa menambah iman? Kira-kira si dai, si ustaz yang sering dakwah ada yang mendoakan ya kebaikan? Banyak ya. Banyak. Saya sering dapat SMS sebelum menyampaikan isi SMS atau WA atau BB itu ada doa dulu. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, ditambah ilmunya, hidayahnya, diistiqomahkan sampai akhir hayat uh, di atas sunnah gitu ya. Panjang mukadimahnya. Pertanyaannya, apa kabar? <laughs> Ada yang begitu ya. Banyak yang mendoakan Seringkali mendoakannya di belakang orangnya. Bagus nggak mendoakan, mendoakan seseorang di belakang orangnya? Super bagus dan termasuk salah satu di antara jenis doa yang mustajab. Ya, oleh karena itu banyak orang yang mendoakan kebaikan dan ini berefek nggak kepada keimanannya? Iya berefek. Ya Allah berikan sikap istiqamah kesabaran kepada Ustadz Fulan di atas Islam dan Sunnah. Di atas Al-Haq dan seterusnya. Dan ini berefek terhadap keimanan sang Ustadz. Ada yang mendoakan keburukan? Ada mungkin satu dua yang laknat SMS kaleng banyak tuh. Yang tidak bertanggung jawab tapi insya Allah Allah tidak akan mengabulkan doa keburukan apalagi lahir dari kedengkian terhadap orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Itu sebab yang keempat. Sebab yang kelima. Sebab yang kelima. Kenapa si da'i? Ah, kenapa dakwah itu bisa menambah iman? Ada dua faktor dalam poin kelima. Faktor pertama, adanya penghayatan sidai terhadap ilmu yang disampaikan. Dan itu minimalnya dua kali loh. Kapan? Yang pertama sebelum dakwah itu dilakukan. Penghayatannya berupa apa? Sidai sebelum mengajar dia harus membaca, harus belajar. Kadang tak cukup sekali dua kali. Kadang dia harus buka mushaf karena ayat yang disebutkan dalam kitab yang akan dibahas sepotong to the point. Tapi si dai harus tahu konteks kalimat tersebut ya dilihat dari ayat sebelumnya dan ayat setelahnya khawatir salah, khawatir keliru. Jadi ketika dia mulai mempersiapkan dia dengan membaca ingat membaca untuk mengajar membaca untuk diajarkan berbeda dengan membaca sekedar untuk pengetahuan pribadi beda itu kalau untuk pengetahuan pribadi cuma sekilas sekilas kalau untuk mengajar enggak sekilas tapi beberapa kilas mungkin sepuluh kilas ya karena apa? Karena selain dia harus paham untuk dirinya, dia harus mikir bagaimana cara menyampaikan poin ini secara pas kepada mustami yang berjenisnya begini, suasananya begitu dengan rentang waktu terbatas seperti ini. Jadi sebelum itu disampaikan dia sudah ada penghayatan. Dan ketika, ini ketika Ketika menyampaikannya, ya menyampaikannya tidak bisa polos sambil pikiran mah ingat ke hutang, ingat ke pekerjaan, ini <laughs> ngomong nggak mungkin bisa kan harus ada penghayatan terhadap apa yang disampaikannya. Maka apa yang mereka rasakan seusai dakwah dari jiwanya berbeda. Dan itu akan menambah kualitas dari keimanannya. Berdasarkan hal itu tidaklah diragukan lagi bahwa dakwah termasuk amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan yang bisa menguatkan iman. Itulah yang pertama. Kedua, satu satu khair nah, yang juga tidak boleh untuk di, untuk dilupakan adalah bermujalasah dengan ahlul khair. Mujalasah itu bergaul, berinteraksi, ya. Ahlul khair artinya ahli kebaikan. Dia ahli ibadah, dia ahli ilmu, dia ahli kebaikan, ahli beramar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya ya. Berkata muallif hafizahullah, amma mujalasatu ahli alkhair wa mulazamatuhum wa murafaqatuhum wal hirsu 'ala al-istifadati minhum huwa sababun 'adhimun min asbabi ziyadatil iman lima yakunu fi tilkal majalis min at-tadhkiri billah wa takhwifi minhu subhanahu wa min 'adzabihi والترغب والترهب وغير ذلك من الأمور التي هي من أعظم سبب سبب أسباب زيادة الإيمان Adapun bermujalasah dengan ahlul khair. Bermujalasah hanya bergaul, bergaul, berdampingan, berinteraksi dengan mereka dan bersungguh-sungguh mengambil faidah dari akhlak dan ucapan mereka adalah termasuk sebab yang agung di antara sebab-sebab bertambahnya iman. Karena apa? Karena di dalam majlis bergaul dengan mereka ada tazkir kepada Allah. Kita selalu diingatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada takhwif, Takhwif itu sesuatu yang menakut-nakuti kita dari azab Allah, dari ancamannya. Ada targhib, ada tarhib. Targhib itu motivasi. Tarhib sebaliknya mengancam, ya. Ketika ada seseorang yang matanya jelalatan ketika melihat seorang wanita, di sampingnya ada orang soleh diingatkan, "Akhi, mata itu akhlak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebagaimana yang kita bahas kemarin gitu ya. Maka takut kita uluhiyah. Eh, akhirnya kita menunduk gitu ya. Ketika kita bergibah, lalu di samping kita ada orang yang seperti itu, lalu dinasihati bahwa kalau ucapanmu benar, itu gibah itu dosa besar. Kalau ucapanmu salah, itu buhtan, dosanya lebih besar. Maka tak ada kebaikan dalam membicarakan keburukan orang, baik real, nyata, sesuai dengan kenyataan, ataupun tidak seluruhnya dosa besar. Maka kita pun teringatkan dengan hal tersebut, ya. Allah berfirman dalam Az-Zariyat 55 wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Dalam Al-A'la ayat 9 sampai ayat 11, fadzakir in nafa'id in nafa'atidz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajanna wa yatajannabuhal ashqa fadzakir beri peringatan in nafa'atid dzikra karena peringatan itu bermanfaat tapi ingat sayadzakkaru may yakhsha akan bisa meraih pelajaran orang yang punya rasa takut wa yatajannabuhal asqa tapi akan menjauh al asqa. Al asqa itu orang yang binasa. Orang yang binasa menjauh dari peringatan Allah. Menjauh dari nasihat, menjauh dari dakwah, bukan sekadar menjauh anti, memusuhi, membenci, menebar provokasi kepada orang-orang yang mengadakan aktivitas dakwah. Di dalam dakwah ada azzikr, ada peringatan, ada pelajaran. Yang mau mengambil pelajaran hanyalah yang yakhsha, yang memiliki rasa takut kepada Allah, yang menjauh kata Allah al ashqa wa yatajannabuhal ashqa, akan menjauhlah al ashqa al ashqa artinya orang-orang yang akan binasa dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak, ya. Jadi Bermujalasa, berinteraksi, bergaul eh, dengan orang-orang yang ahli kebaikan menyebabkan kita akan banyak mengambil faedah dari apanya dari ucapan mereka dari akhlak mereka dari tingkah laku mereka dari sikap mereka dan dari segalanya mereka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala Beliau kalau ngaji itu sampai 20 ribu orang yang hadir Di antara murid-muridnya banyak yang mencatat Tapi banyak juga yang tidak mencatat Seseorang dari murid Imam Ahmad menyatakan Saya duduk di majlis Imam Ahmad selama 20 tahun Tak satu huruf pun ya Dari pelajaran beliau yang saya catat karena saya mengambil faidah pelajaran dari tingkah laku Imam Ahmad, dari perilaku dan amalan-amalannya. Jadi bermuamalah dengan orang yang baik akan kecipratan kebaikan mereka. Sedikit demi sedikit karakter kita berubah. Yang tadinya kita ini seorang jahrawi. Jahrawi itu kalau ngomong teriak, kalau tertawa, ngakak. Kalau bersikap arogan, kasar, mengisyaratkan kesombongan, ketakaburan, ya. Lalu bergaul dengan ahlul khair. Mereka berbicara lemah lembut, ya, beradab, tawadhu, tidak pamer dengan kelebihan dan takut terhadap pujian maka lama-lama kita juga akan mengikuti kebiasaan baik itu. Tanpa kita sadar kita sudah berubah. Perubahan ini tidak kita ketahui kecuali setelah banyak orang yang berkomentar tentang akhlak kita. Oh kamu banyak berubah ya dulu mah kalau ngomong teriak, kalau tertawa ngakak, kalau umpamanya ngomong sambil nulak cangkeng sanggeng tuh begini, eh, apa ini namanya? Tul tolak pinggang gitu ya. Kalau berbicara edek gitu. Edek nggak ada terjemahannya. Menunjukkan arogansi dan kesombongan ya. Tapi sekarang tawadu. Kamu dulunya kalau nggak dipuji marah tuh dan mancing-mancing untuk dipuji. Sekarang ini kalau dipuji sedikit juga kamu tuh kelihatan tawadunya. Saya nggak sebaik yang antum <laughs> omongkan. Saya maaf apa itu ya. Nah, kelihatan tawadunya tanpa disadari ada perubahan. Oleh karena itulah maka banyak-banyak bergaul dengan ahlul khair lambat laun sedikit demi sedikit sasiren sabenyiren kita akan ter bawa dengan kebaikan mereka. Sebaliknya jauhi kawan-kawan yang memberi pengaruh yang buruk dalam diri kita. Itulah beberapa penjelasan tentang sebab-sebab naiknya iman ya. Selesai sudah bab yang pertama asbabu ziyadatil iman. Nanti pada hari Selasa yang akan datang kita tinggal masuk kepada bab yang kedua asbabun naqsil iman ya. Eh, sebab-sebab turunnya iman. Untuk pagi ini cukup eh, sampai di sini satu jam sudah yang kita habiskan untuk membahas itu. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, sebagian dari peserta kajian yang hadir ada yang mencatat isi atau faedah kajian di HP-nya masing-masing. Jadi tidak selalu digunakan untuk chatting saat mendengarkan. Saya juga tidak nyindir begitu tadi. Protes. <laughs> Sensi. Ustaz, jika ada suami tidak suka istrinya berdandan dan memakai wangi-wangian ketika di rumah, apakah itu termasuk sakitnya hati? <laughs> ya mungkin selera orang beda-beda. Ada yang suka gepuk, ada yang suka peda, ada yang suka jengkol. Kalau memang seleranya demikian ya ikuti saja. Kalau umpama si wanita dangdan terus pakai wangian, dia sampai nutup hidung sambil bilang sudah bebegik. Nah, ya. akhirnya menjauh ya jangan. Ya sudah jangan dan terus tanya e, bapak atau abi atau yayangku bebek maunya gimana saya. Ya tampilah seadanya jangan mandi tiga hari. Ustaz, apakah rejeki jodoh yang sudah ditakdirkan bisa dirubah dengan upaya kerja keras ikhtiar yang maksimal? Enggak. Tapi doa, kerja keras, ikhtiar termasuk bagian yang ditakdirkan oleh Allah. Tadinya dia jomblo, lalu dia berdoa kepada Allah, dan kerja ikhtiar, kerja keras ya, dia menghubungi orang-orang yang bisa membantu, akhirnya dapat jodoh. Apakah kerja keras dan doanya termasuk e, hal yang merubah takdir? Tidak, tapi itulah takdir dia. Awalnya dia ditakdirkan tidak berdoa, tidak berusaha. Ada yang ngelamar juga ditolak gitu. Nah, Terus baru muncul keinginan, ingin dapat jodoh. Lalu dia berdoa dan berikhtiar, menghubungi ini dan itu, tolong saya carikan jodoh. Akhirnya dapat. Itulah takdir dia. Awalnya dia ditakdirkan tidak berdoa, tidak berusaha, lalu ditakdirkan punya keinginan untuk menikah, lalu ditakdirkan berusaha dan berdoa dan dimudahkan jalan untuk peroleh jodoh lalu dapat jodoh. Itulah takdir dia. Jadi doa dan ikhtiar termasuk bagian yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau kita berdoa, syukurilah itu takdir Allah atas dia dan menjadi isyarat bahwa Allah akan memberikan kebaikan karena Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Yang memerintah itu pula yang memberi hidayah untuk berdoa kepada kita. Jadi kalau Allah ingin memberi kebaikan kepada seorang, Allah berikan hidayah kepada orang itu untuk berdoa, lalu dia berdoa dan berikhtiar, lalu dapatlah kebaikan. Allah berikan kebaikan itu kepada dia. Syekh, aduh Syekh. Syekh, apa makna ikhlas dalam berdakwah? Meniatkan dakwahnya untuk niat-niat kebaikan yang Allah tetapkan dan juga ditetapkan ditetapkanlah Rasulnya Sallallahu Jelas dia ingin hanya mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla, tidak ingin uang, tidak ingin pujian, tidak ingin uh, sanjungan, dihormati, dihargai dan seterusnya ya. Yang kedua tadi dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah. Kenapa kamu dakwah? Sebab Allah yang perintahkan saya. Ya, itu termasuk niat melaksanakan perintah Allah dan dengan berdakwah itu niat yang baik. Ketiga, meniatkan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah. Kenapa Anda berdakwah? Sunnah Nabi Sallam berdakwah dan beliau memerintahkan saya berdakwah. Itu semua niat-niat yang baik. Adapun yang tidak ikhlas adalah meniatkan apa yang Allah haramkan untuk diniatkan dalam beribadah, dalam beribadah atau dalam berdakwah. Seperti niat untuk memperoleh uang, niat untuk memperoleh pujian, niat untuk memperbanyak atau mencari pengikut dan seterusnya maka itu tidak ikhlas. Apakah tidak boleh mendapat infak bayaran dari mad'u atau bagaimana dengan guru ngaji, madrasah, masjid, sekolah, pesantren yang dapat bayaran? Iya, dibolehkan. Tapi pertama hendaklah si guru itu ikhlas. Mau dibayar mau tidak saya tetap mengajar. Adapun setelah mengajar kemudian diberi tanpa diniatkan maka dia boleh untuk dia ambil. Apakah ada dosa jariah? Ada dosa jariah. Apa saja dosa jariah? Dosa jariah adalah dosa yang setelah pelakunya mati, ya, orang-orang masih berdosa dengan peninggalannya. Contoh umpamanya dia bikin sebuah tempat bermaksiat, dia bikin diskotik, dia bikin tempat perjudian, dia bikin tempat prostitusi, ya. Semua orang yang datang ke sana berdosa, si pemiliknya ikut menanggung dosa setiap orang yang datang tanpa mengurangi dosa orang yang datang itu. Lalu si pemiliknya mati. Tempatnya masih ada, masih banyak orang yang datang ke sana ngalir terus. Ini yang pertama. Kedua, ilmu. Kalau ilmu yang bermanfaat pahalanya ngalir, maka ilmu yang madarat dosanya juga ngalir. Mengajarkan ilmu sihir, mengajarkan, mengajarkan ilmu kejahatan, nah, termasuk mengajarkan kebinahan. Itu dosa orang yang melakukannya, yang mengajarkannya juga dosa. Yang mengajarkannya menanggung dosa pengikutnya tanpa mengurangi dosa pengikutnya sedikit pun sebagaimana sabda Nabi SAW man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha siapa orang yang menunjukkan satu kesalahan dalam Islam ini, ini dari Islam padahal bukan ini dari budaya tapi dianggap ibadah bukan dari ajaran Islam atau ini cara sholat. Cara sholatnya salah yang diajarkan. Harusnya duhur asar empat rakaat dia tambah jadi lima atau bacaan ruku sujudnya yang diajarkan oleh Nabi harusnya begini dia tambah-tambah dari dirinya gitu ya. Pokoknya kesalahan di dalam mengajarkan tata cara ibadah maka dia menanggung dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti kesalahan tersebut. Dianya mati, kesalahannya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup, maka dosanya mengalir terus ke kuburan orang tersebut. Bagaimana mengembalikan iman yang hilang? Iya, cari lagi. Di mana mencarinya? Pertama di majlis-majlis ilmu, kedua di dalam membaca Al-Qur'an, ya. Itu sebab-sebab naiknya iman yang kemarin kita jelaskan. Lakukan semua itu maka insya Allah iman akan datang kembali. Bagaimana jika menghadapi hati agar ikhlas karena suka atau tidak suka yang menggerakkan Allah? Oh, Suka atau tidak suka itu yang menggerakkan Allah. Saya belum ikhlas dengan keadaan pasangan yang menurut saya tidak sejalan. Bukan itu ikhlas itu. Ikhlas itu adalah niat. Kalau umpah punya pasangan nih, ya pasangan itu apa? Pacar apa suami gitu? Ini akhwat kelihatannya. Tapi tidak sejalan dalam hal uh, orientasi hidup. Kita ingin orientasinya cenderung ke akhirat, dia duniawi matre. Saya belum ikhlas. Itu bukan belum ikhlas, tidak cocok aja, nggak matching. Putuskan saja sudah. Kalau masih belum menikah, ya. Kalau umpamanya sudah matching, ya sudah segera menikah. Jangan ditunda-tunda. Jadi ikhlas itu bukan itu. Itu bukan ikhlas, tapi ridho. Ya. Punya pasangan tapi belum nyunnah. Itu rasanya nggak ikhlas, bukan nggak ikhlas, nggak ridho kalau pasangan kita ini masih di atas jalan yang menyimpang. Nasihati, dakwahi kalau memungkinkan. Kalau tidak daripada rumah tangga kelak ya hancur menuju kepada kemurkaan Allah ya lebih baik cari ganti yang lebih baik. penyesalan jadi move on, bukan terpuruk. Kiatnya gimana? Kiatnya ikuti kajian amalan hati. Nanti salah satu amalan hati adalah al-huzn, kesedihan. Bagaimana kiat menghadapi kesedihan agar jadi move on dan tidak terpuruk nanti dibahas di sana ya. Saya tidak mengerti jika seseorang mengatakan saya ikhlas. Itu berarti dia tidak ikhlas. Benarkah? Ya, pertama ikhlas itu jangan digugat. Kalau orang lain ngasih ke kita, jangan ditanya kamu ikhlas nggak ngasih. Jangan. Jangan pertanyakan amal soleh orang. Tadi malam kamu tahajud enggak? Jangan. Sebab dia dilema. Kalau tahajud khawatir rusak. Kalau enggak tahajud dijawab enggak khawatir malu. Dijawab tahajud bohong. Gitu kan? Jangan pertanyakan amal soleh orang. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menyatakan saya ikhlas, padahal itu tidak ikhlas, mungkin kita yang memancingnya memancing kamu ikhlas enggak ngasih ini ke saya gitu ya ikhlas kok bari baeut. doakan saja semoga Allah mengikhlaskan niat orang tersebut ya sudah sampai sini saja ya. Insyaallah kita akan lanjut Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh